Eh, iya, betul. Gitu. Isi pertanyaannya ada empat buah, Ya. Mm-hmm. Yang pertama berisi begini. Buya, Ananda adalah seorang perantauan mm-hmm. bertempat tinggal di sebuah kompleks. Di tempat tinggal saya itu penghuninya tidak berapa banyak. Dan kami juga mengadakan sembahyang Jumat, tapi orangnya tidak mencukupi 40 orang, paling mm. paling-paling 10 atau 15 orang. hmm Apakah syah sembahyang Jumat kami itu, Bu ya? Hal ini terjadi khilafiyah. Di dalam mazhab syafi'i, baru sah mendirikan satu Jumat kalau cukup orang empat puluh yang masih yang fasih bacaannya dan mustautin menetap di tempat itu. Tetapi di dalam mazhab Imam Malik 17 tidak 40, 17 sudah cukup. Kalau orang sudah cukup 17 orang, nah itu fasih bacaannya bagus, itu sudah berarti Jumat. Di dalam kitab Nailaul Autar dikatakannya dengan jelas lagi, asal sudah banyak, itu sudah boleh mendirikan Jumat. Sudah banyak, enam sudah banyak juga, tujuh sudah banyak juga, lebih dari tiga sudah banyak juga. Nah, jadi timbang sajalah sendiri baik-baik, jangan kita terlalu terikat. Memang banyak, kalau kiranya baru tiga orang, tidak usah mendirikan Jumat. Meskipun ada juga madhab mengatakan sah. <laughs> Malah yang mengatakan satu orang berjumat juga boleh katanya. Tapi saya sudah berulang-ulang mengatakan pendapat saya bahwa Jumat itu bagi saya ramai. Nah, jadi bagi saudara di tempat tinggal di Kalimantan Tengah itu, kalau sudah lebih daripada 10 orang, ada harapan lagi akan bertambah, teruskanlah Jumat itu, jangan dikatakan tidak sah. Karena kalau sekiranya di tempat itu jauh lagi, lebih-lebih kalau seperti di Kalimantan Tengah, selama-lamanya tidak akan ada Jumat nanti. Kalau sekiranya orang dua puluh sudah tidak juga didirikan. Nah, jadi agama kita ini mudah. Kalau ada mazhab sendiri mengatakan puluh tidak bisa, kan jadi ke mazhab Malik yang tujuh belas. Bukan kita namanya oportunis mazhab, tetapi pertimbangan tentang ramainya makhluk. Apatah lagi di Kalimantan Tengah itu memang negerinya masih berjauh-jauhan itu Nah, sekian saja jawabannya. Untuk pertanyaan kedua dari saudara Mahmas Kun ini, Bu ya. Iya. Berisi begini. Apakah saya ini termasuk musafir atau bukan, Bu ya? Sebab saya merantau di negeri orang. Iya. Demikian, Bu ya. Ya, merantau itu <laughs> saya juga sudah, saya juga merantau di Jakarta saya datang kemari tahun 49 dulu, jadi sudah 31 tahun sekarang. Nah, jadi kalau kata kemerantau juga, tentu tidak. Nah, biasanya yang kata kemerantau itu dalam hadis-hadis sehingga dua bulan. Kalau sudah agak lama tentu tidak merantau lagi namanya. Kadang-kadang orang merantau dari Sumatera datang ke Jawa. Lebih banyak yang telah berkubur di Jawa namanya merantau juga. Jadi tentu ada batasnya yang lebih baik. Ada seperti Abdullah bin Umar dalam perjalanan dua bulan dia tetap saja melakukan kasar dalam sembahyangnya. Tapi yang lebih daripada dua bulan anda ah, ada bertemu hadisnya yang kuat. Timbanglah oleh anak anda sendiri memakainya. Baik Buya. untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Mah Mas ini hmm. berisi begini. Kalau kita bangun kesiangan, bagaimana cara kita mengerjakan sholat subuh, Bu ya? Mohon jawaban Bu ya. Nabi Muhammad pun pernah kesiangan. Di dalam satu perjalanan bersama beberapa orang sahabatnya, atau patroli barangkali, tidur, pagi-pagi bangun matahari sudah tinggi disuruhnya juga Bilal azan. Azan katanya. Nah, jadi sembahyang menjahar seperti biasa. Jadi kalau sekiranya sudah kesiangan lebih baik menurut Nabi itu saja terus sembahyang, terus jahar pakai azan dan segala. Ah, cuma jangan sampai dua tiga kali karena dalam siaran Nabi cuma satu kali itu pula kejadian. Lebih baik sudah beli beker, supaya setengah lima pagi ya, kata mereka saudara sudah bisa semalam yang sekali tidak ya apa tapi nanti kalau kita sengaja biar sesat begitu itu sudah salah kita ya saya lama-lama baru baru tidur supaya nanti saya terbangun siang hari ya, itu tidak boleh ya, itu ya, ya. untuk pertanyaan, pertanyaan terakhir dari saudara Mahmaskun ini ya. isinya begini bu ya Bagaimana kalau kita dalam suatu perjalanan naik kapal terbang, hmm. sedangkan sholat maghrib dan isya kita tidak dapat mengerjakannya karena penuhnya penumpang, ya. Sedangkan sampai di tempat tujuan sekitar pukul 5 pagi. Dapatkah sebelum melakukan sholat subuh itu kita kerjakan sembahyang maghrib dan isya kita itu, Bu ya? Baru kita sembahyang subuh. Mohon jawaban dari Bu ya di dalam kapal terbang mudah saja mengerjakan mengerjakan sembahyang itu. Saya sendiri sudah beribu kali naik kapal terbang yang jauh-jauh. Datang maghrib, saya sembahyang. Datang isya, saya sembahyang. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, Iza tukum bisayin, fa'tu minhu mastata'tum. Saya ulang sekali lagi. Ila ya amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila datang perintahku sesuatu perintah, kerjakanlah menurut kondisi dan situasi yang ada pada waktu itu. Waktu maghrib datang saya di, tempat, di kapal terbang di sabar saya sabar Lantas saya duduk kembali ke tempat duduk saya. Saya baca Allahu Akbar. Saya ketika rukuk menunduk sedikit. Ketika sujud lebih dalam nunduknya. Nah itu namanya sekedar kesanggupan kita pada waktu itu kita kerjakan. Ini di dalam mazhab syafi'i sendiri dikatakan. Tidak usah tabah lagi. Jadi saudara tidak akan terhalang mengerjakan sembahyang di dalam kapal terbang itu. Jadi demikian Bu ya? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya berasal dari saudara Teguh Winarto dengan alamat Jalan Patimura 12, Trip 159 Malang. Di Malang ya, di Malang. Jawa Timur. Isi pertanyaannya ada dua buah, Bu ya. Hmm. Yang pertama, ada orang yang mengatakan berpuasa Rajab itu hukumnya dosa. Apa betul itu, Bu ya? Enggak bahasa bulan Rajab itu untuk melatih diri puasa Ramadan nanti. Puasa Syaban juga begitu. Kalau ada yang mengatakan dosa, saudara minta keterangan kepada mengatakan itu apa hadisnya. Jadi kalau berdosa haram, haram puasa bulan Rajab. saya eh, coba minta mana keterangan hadisnya. Kalau tidak ada, tentu tidak bisa membuat fatwa sehingga sesuka hati. Ajar hukum alal fatwa, ajar hukum alal nar. Keberanian kamu membuat fatwa, mengharamkan barang yang halal, itu berani masuk neraka namanya yang begitu. Jadi demikian Bu ya. Hmm. Untuk pertanyaan yang terakhir dari saudara Teguh Winarto ini Bu ya, berisi begini. Hmm kalau kita sembah yang membaca usoli katanya masuk neraka. Mohon hmm. jawaban dari Bu ya. Itu seperti tadi itu juga. Murah betul Tuhan Allah masuk ke dalam neraka. Cuma yang benarnya usali itu tidak dikerjakan oleh Nabi. Sebab kita beribadat menurut contoh Nabi, Tentu jangan kita pakai usali pula. Tapi ada ulama mengajarkan usali itu katanya menolong niat kita. Jadi kalau kita berniat mau sembahyang zuhur empat rakaat, ah, kita katakan usali